Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lumatul I'tiqad yang syarah Syekh Shalal Fauzan atabahullah. Qala al-Imam al Qudamah rahimahullah bagian atas itu masih mengenai kandungan Al-Qur'an halaman 111 bagian atas fihi muhkamun wa mutasyabih. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang muhkam, muhkam itu yang jelas gamblang tidak perlu penjelasan dan mutasyabih, mutasyabih itu adalah ayat yang samar yang butuh penjelasan, butuh tafsiran. Kita lihat penjelasannya Syekh Shalal Fauzan ya, 150 itu catatan kakinya. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah al-Qur'anu yutlaq alaihi kullu annahu muhkam. Al-Qur'an na barakallahu fikum diletakkan padanya semuanya maksudnya diitlakkan semuanya itu muhkam. Isi Al-Qur'an semuanya muhkam. Semuanya jelas gamblang. Wa yutlaq alaihi kullu annahu mutasyabih. Dan juga diitlakkan semuanya mutasyabih. Apa mutasyabih? Saling saling serupa satu dengan yang lainnya. Paham ya? Wa yutlaq ala ba'dihi annahu muhkam wa ba'dhi wa ba'dhi mutasyabih. Dan juga diitlakkan sebagian itu muhkam, sebagian mutasyabih, sebagian jelas gamblang, sebagian samar menurut sebagian orang. Seperti kita yang bukan ahli tafsir, kadang baca Al-Qur'an ada enggak yang samar? Ada, tapi ahli tafsir tahu warasikhuna fil ilmi hal itu orang-orang yang mendalam ilmunya tahu na'am wa likulli qismin ma'nan khas dan masing-masing pembagian memiliki makna yang khusus berikutnya bagian atas lagi qala al-imam ibnu qudama rahimahullahu taala wan nasikh mansukh dalam Al-Qur'an juga ada nasikh mansukh ketemu lagi pelajaran usul yang terpelajari. pelajari nasikh dan mansukh nasikh itu penghapus mansukh itu yang dihapus kalau ada nasikh mansukh yang diamalkan yang mana kalau ada nasikh mansuh yang diamalkan yang mana Iqbal? Nasikhnya atau mansuhnya? Nasikhnya, penghapusnya. Mansuhnya jangan diamalkan. Ngam kita lihat kita tambah jelas. Qala Syekh Shalal Fauzan atamahullah bagian bawah itu syarahnya fihi nasikhun wa mansukh. Di dalam Al-Qur'an ada nasikh, ada penghapus, wa mansukh dan ada yang dihapus. Fi hadza raddun 'ala alladziina yunkiruna nasikh. Di dalam penjelasan ini ada bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari adanya nasikh. Orang-orang yang mengingkari adanya penghapusan dibantah di sini. Kal Yahud wa man syabahahum. Seperti orang-orang Yahud dan yang semisal mereka mengingkari adanya penghapusan. Fal Qur'an fi nasikh wa mansukh wa al hikmatullahi jalla wa ala. Maka Al-Qur'an di dalamnya terkandung pada nasikh yaitu penghapus wa mansukh dan yang dihapus. Nah, yang demikian itu terjadi kenapa? Li hikmatillah azza wa jalla dikarenakan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, fa innallaha yashra' fa innallaha yasra' syai'an fi waqtin li masalihil ibad fi dzalikal waqt dikarenakan semuanya Allah taala mensyariatkan sesuatu eh, pada waktu waktu tersebut untuk kepentingan-kepentingan hambanya di waktu tadi paham belum di saat itu Allah taala mensyariatkan untuk apa untuk kepentingan hambanya summa tataghayyar haluhum kemudian keadaan mereka berubah wa tantahi hajatuhum dan habis pula kebutuhan mereka ila dzalik eh, pada perkara tersebut fayansakhullahu ma sabaqa bihukmin jadid bihukmin jadid maka kemudian Allah telah menghapus eh, menghapus syariat atau perkara yang telah lalu dengan hukum yang baru apa contohnya barakallahu fik biar antum tambah jelas sebelum kita tutup contohnya apa contohnya dulu termasuk ayat yang ada dalam Al-Qur'an ayat mengenai radhaah sepersusuan dulunya orang dikatakan anak sepersusuan kalau menyusu berapa kali Sepuluh kali sampai kenyang. Tapi ternyata dihapus dalam as-sunnah cukup lima kali nyusu sampai kenyang sudah dikatakan anak sepersusuan. Bayangkan menunjukkan bahasanya dari yang berat menuju ke ringan. Awal mula dulu sepuluh kali nyusu sampai kenyang baru dikatakan anak sepersusuan. Kemudian datanglah yang penghapusnya, cukup lima kali nyusu sampai kenyang dikatakan anak sepersusuan. Itu diantaranya. Adapun panjang lebarnya Insya Allah kita lanjutkan dengan pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.